oleh Imam Al-Ghazali kita Imam Ghazali masih berbicara tentang ketakwaan yang disebutkan pada pertemuan yang lalu ketakwaan adalah sebab mendapatkan surga sebab dijauhkan dari api neraka dan masih banyak yang dijelaskan Imam Ghazali tentang yang namanya ketakwaan. Kemudian Imam Ghazali rahimahullahu taala meneruskan "Thummal ladzi Thummal الذي kemudian hal yakhtassu mendapatkan kekhususan bihi dengan hal tersebut alladhi yakhtassu yang menjadi khusus bihi dengan hal tersebut hadza sya'nu permasalahan ini yakni ketakwaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba kekhususan-kekhususan yang didapatkan oleh seorang hamba dengan ketakwaan min amril ibadi dari urusannya hamba itu salah satu usulin tiga hal yang amat pokok dengan ketakwaan ia akan mendapatkan hal-hal berikut ini dan hal ini adalah hal yang amat penting disebutkan sebagai usul pokok terpenting kalau kita cermati dari ayat sebelumnya ahaduha yang pertama dengan ketakwaan maka ketakwaan itu mengundang namanya at-taufiqu taufik wa ta'yidu dan ta'yid pengukuhan awalan ini yang pertama jadi dengan ketakwaan itulah seseorang akan mendapatkan taufik dan akan mendapatkan bantuan dari Allah secara khusus. Taufik itu apa? Taufik itu kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Begitu sebaliknya yang namanya khidlan adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba untuk kehinaan. Jadi kalau taufik, gimana maksudnya orang mendapatkan taufik? Kita sering berbicara tentang taufik, taufik, taufik. Taufik adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Dan unik jika seorang sudah mendapatkan yang namanya at-taufiq jadi contoh sederhana taufik itu adalah orang yang jauh dari masjid ini. Orang yang jauh dari masjid ini akan tetapi ternyata biarpun dalam keadaan sakit dia dalam keadaan siang harinya sibuk dengan urusan kerjaan semestinya sekarang tinggal tidur-tidurnya eh kok masih menyempatkan diri menghadiri majelis yang mulia semacam ini maka ini namanya taufik dan di saat taufik tidak ada, bunyinya begini. Biarpun hidup di samping masjid, dalam keadaan dia itu adalah tidak punya kesibukan dan badannya pun segar bugar. Tetapi dia tidak akan bisa menghadiri tempat yang mulia ini karena tidak mendapatkan taufik dari Allah. Jadi taufik dari Allah adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang dengan pemberian itulah seorang hamba mudah melakukan kebaikan. at taufik. Dan taufik itu bisa kita undang dengan ketakwaan. Kita bisa mendapatkan taufik dengan ketakwaan. Dan ini masih dibahas oleh Imam Ghazali dan nanti akan dijelaskan tentang takwa itu kayak apa. Yang jelas kita harus tahu begitu pentingnya ketakwaan. Wawalil muttaqin dan pengukuhan, bantuan, kekuatan, kemampuan seorang hamba untuk melakukan kebaikan ini adalah karena ia adalah seorang yang bertakwa seperti difirmankan oleh Allah kama qala Allah taala seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim innallaha ma'al muttaqin Allah bersama orang yang bertakwa Allah adalah tidak butuh tempat jadi yang dimaksud kebersamaan di sini bukan kebersamaan zat Allah dengan seorang hamba akan tapi dengan rahmatnya jangan sampai dianggap Allah itu bersama seorang hamba sehingga perlu mengambil tempat jadi ma'al mutakin itu apa? kebersertaan Allah, kebersamaan Allah dengan seorang hamba yang maknanya adalah pengayoman, pertolongan, taufik, hidayah diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, yaitu orang yang bertakwa. Jadi bersama Allah, orang yang bertakwa mendapatkan bimbingan langsung rahmat khas khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara takwa seperti yang difirmankan, difirmankan oleh Allah. Wasani yang kedua dengan ketakwaan itu apa? Akan didapatkan oleh seseorang islahul amali. Baiknya Islahul amali memperbaiki amal baik. Jadi ciri orang bertakwa adalah yang semula tidak bersedekah sekarang bersedekah. Dan ternyata di saat dia melakukan sedekah, bagaimana sedekah ini akan semakin sempurna. Ia memikirkan hal-hal yang menjadikan batalnya pahala. Ia berpikir tentang hal-hal yang bisa meningkatkan kualitasnya, kualitas amal tersebut. Maka ternyata orang bisa meningkatkan kualitas ke, ke kualitas amal tersebut kalau sudah ada di dalam hatinya ketakwaan. Islahul amal wa itmamut taqsiri menyempurnakan kekurangan. Jadi orang yang bertakwa akan menghidupkan renungan. Bagaimana ibadahku? Bagaimana kemaksiatanku kok masih terus berjalan ini? Dan ketahuilah kesadaran untuk meningkatkan kualitas diri. Ini adalah yang namanya apa hanya akan diberikan kepada orang yang bertakwa wa walil muttaqin hal yang semacam itu keinginan untuk meningkatkan kualitas amal keinginan untuk memperbanyak amal itu hanyalah untuk orang yang bertakwa kama qala Allah taala seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yuslih lakum a'malakum barang siapa yang bertakwa kepada Allah ittaqullah maka bertakwalah kalian semua kepada Allah apa sih setelah ketakwaan aku dapatkan Dijawab, yuslih lakum a'malakum. Maka orang semakin memperbaiki amalnya. Sehingga pengen bahasanya amal itu adalah yang disodorkan, yang dihade, yang disampaikan kepada Allah. Tentunya ingin menyampaikan sesuatu tersebut yang paling bersih. Mana sih kurangnya? Dan tidak ada keinginan orang untuk meningkatkan kualitas amal. Membersihkan daripada kekurangan-kekurangan kecuali untuk orang yang diberi oleh Allah ketakwaan tersebut. Yuslih lakum a'malakum. itu yang ketiga. Dengan ketakwaan itulah orang akan mendapatkan qabulul amali. Diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa walil muttaqin ya. Penerimaan amal ini pun hanya untuk orang yang bertakwa. Alangkah banyaknya amal baik dilakukan oleh hamba-hamba Allah setiap saat, setiap detik. Melakukan kebaikan-kebaikan akan tapi diterima atau tidak oleh Allah. Akan tetapi amal yang didasari ketakwaan, aktivitas kesehari-harian, kerja apapun dan dimanapun, jika kita bekali ketakwaan maka ketahuilah pekerjaan itu akan menjadi baik dan amal tersebut akan menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah diterimanya amal. Wahwa lil muttaqin dan ini juga hanya khusus untuk orang yang bertakwa. Kama kalau Allah Ta'ala seperti difirman oleh Allah. Innama hanyalah. Adat khasar. Yatakabbalullahu Allah akan menerima. Allah hanya akan menerima amal-amal baik itu jika minal muttaqina dari orang-orang yang bertakwa. wa madaru al-ibadati madarul ibadati urusan ibadah itu berputar-putar ala hadil umuri salasati kepada tiga hal ini yang kuncinya untuk mewujudkan tiga hal ini adalah ketakwaan jadi amal baik yang akan kita bangun yang akan kita lakukan baik sholat, puasa sedekah ataupun yang lainnya amal-amal baik, maka ternyata semuanya itu harus dikontrol oleh yang namanya takwa. Umadarul ibadati. Dan permasalahan permasalahan ibadah ini berputar-putar ala hadil umuri kepada hal-hal as salatati yang tiga ini tadi. Jadi semua ibadah ini ada hubungannya dengan tiga hal yang baru disebutkan tadi. Yang pertama apa? Taufik. Artinya apa? Seseorang tidak akan melakukan satu kebaikan kecuali karena oleh Allah telah diberi yang namanya taufik. Dan setelah seseorang mendapatkan taufik, kemudian dia berusaha untuk berbuat baik, apa yang selanjutnya dilakukan setelah berbuat baik, maka ini dia harus meningkatkan kualitas istilahul amal tadi yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Melakukan amal karena taufik Allah. Dan setelah beramal bagaimana? Ia meningkatkan istilahul amal, memperbaiki amal. Maka setelah itu akan muncul yang ketiga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. at taufiq awalan yang pertama taufik disebutkan. Ibadah itu harus berputar-putar di dalam tiga hal ini. Ibadah Anda baru benar adalah jika sudah berputar-putar kepada tiga hal ini. Yang pertama adalah at taufiq Jadi ketahuilah ibadahmu ini karena taufik dari Allah. Dan tanda tak ibadah yang atas dasar taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang itu akan selalu menyempurnakan amalnya dan akan dijadikan sebab diterima. Tiga tadi. Baik kita baca. at awalan yang pertama adalah taufik. Hatta ta'mala. Taufik kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba hatta ta'mala sehingga engkau bisa beramal. Melakukan kebaikan. Dan apakah cukup seseorang melakukan kebaikan? Tidak. Setelah engkau melakukan kebaikan, bagaimana? Yang kedua, engkau sempurnakan. Thummal islahu memperbaiki. Membenahi litaqsiri kekurangan-kekurangan dalam amal tersebut. Hatta yatimma sehingga menjadi sempurna amal tersebut. Baik. Kalau sudah kita beramal, kemudian kita sempurnakan amal kita. Apa berikutnya? Thummal qabulu mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah idza tamma jika telah sempurna apa amal tersebut. Wa hadhil umuri thalathatu. Dan tiga hal ini tadi. Taufik dari Allah untuk melakukan kebaikan. Setelah itu kerinduan untuk menyempurnakannya dan kemudian dikabulnya amal tersebut oleh Allah. Hadhil umur thalathah allati yang yatadarra'u memohon kepada Allah dengan permohonan yang dibarengi dengan kesadaran akan kelemahan. Tadarru itu maknanya memohon kepada Allah dengan menyadari kelemahan, kehinaan dan kekurangannya tadarru. Kalau biasanya diartikan dalam makna Jawa itu deblen deble deblen deble itu apa? Kalau orang minta itu ngerengek, kepada manusia misalnya ke manusia ngerengek sampai di depan pintunya Allah beri tolong aku beri eh, aku nggak mampu di rumah nggak ada makanan eh. nah, ini ini kalau manusia dengan manusia tapi dengan Allah tabarruk itu yaitu dibeli-dibeli kalau bahasa Jawa itu ya yaitu memohon kepada Allah dengan menyadari kelemahannya kekurangannya terus ya Allah ya Allah lah ini tabarruk fiha allati yatadarru akan memohon kepada Allah seorang hamba dengan menyadari kekurangannya fiha di dalam tiga hal tersebut. Al-abiduna para ahli ibadah itu. Ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Jadi penghambaan kita, memohon kita kepada Allah, tentunya didasari tiga hal tadi. Ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu tandanya dengan menyempurnakan amal, kemudian setelah itu diterima oleh Allah. Dan tiga hal tersebut adalah pancaran dari yang namanya ketakwaan yang dibahas oleh Imam Ghazali rahimahullahu wa taala. Was'aluna fayakulun. Seorang hamba-hamba tadi seorang hamba yang sesungguhnya yang tadarruk tadi memohon kepada Allah menyadari hal hal tersebut yas'aluna memohon kepada Allah wa fayakulun fayaquluna berkata Rabbana ya Allah Wafikna berikan kepada kami taufik. Kemampuan. Lita'atika untuk bertaat, melakukan ketaatan kepadamu. Berikan kepadaku, berikan kepada kami kemampuan untuk melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Wa atmim taqsirana dan sempurnakan kekuranganku ya Allah. Wa taqabbal minna dan setelah itu terimalah amal kami ya Allah. Selesai. Waqad wa'adallahu ta'ala dzalika kullahu. Dan Allah telah menjanjikan semuanya itu. Ketiga hal tersebut. Allah menjanjikan taufik akan diberikan kepada siapa? Penyempurnaan amal akan diberikan kepada siapa? Dan amal akan diterima dari siapa? Itu dijelaskan waqad wa'adallah. Allah telah menjanji berjanji akan berikan taufik, akan membantu untuk menyempurnakan amal dan akan terimanya amal adalah ala taqwa atas dasar ketakwaan. Wa akrama dan Allah akan benar-benar memuliakan biha dengan tiga hal tersebut taufik, islah, kabul itu adalah biha adalah at-taqi hanya kepada orang yang bertakwa. Sa'al alam yas'al. Orang itu minta atau tidak meminta. Jika orang hanya membenahi ketakwaannya saja, meningkatkan ketakwaannya, tidak minta pun diberi oleh Allah. Fa'alaika maka dari itu hendaknya engkau bihadhihi taqwa melakuni ini ketakwaan. Idza aradta jika engkau menginginkan ibadat Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal bahkan In aradta jika engkau menginginkan sa'adat dunia, kebahagiaan di dunia wal uqba dan akhirat, semuanya adalah dengan ketakwaan. Takwaanlah yang menjadikan seseorang hamba itu akan mendapatkan satu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Wal sadaqal qailu dan telah benar seorang penyair yang berkata manittaqalla manittaqallaha barang siapa yang bertakwa kepada Allah fadzakal ladzi maka itulah orang yang si ilaihi akan digiring kepadanya al majjarur rabihu sebuah perdagangan yang menguntungkan. Jadi orang yang bertakwa itu adalah Orang yang telah menyiapkan dirinya untuk dikirim oleh Allah dengan satu perdagangan yang sangat menguntungkan. Gambar, maksudnya kalimat perdagangan apa? Satu satu usaha yang akan menjadikan keberuntungan dia. Yaitu dengan apa? Dengan ketakwaan tersebut. Wa kataba ba'duhum hadzal baita. Sebagian dari ulama menulis bait berikut ini. Wala yadba'ul mar ila qabrihi Wala yatba'u dan la yatba'u tidak akan mengikuti al-mar'ah seorang hamba ila qabrihi sampai ke kuburnya ghairat tuqa kecuali ketakwaan wal amali solihi dan amal soleh. Amal soleh ketakwaan itu yang bakal bersama kita nanti di alam barzah. Wa qala ghairuhu dan yang lainnya dari para penyair-penyair berkata, "Man arafallaha Barang siapa yang mengaku kenal Allah, falam tughnihi ma'rifatullahi, akan ternyata kenalnya Allah itu tidak mencukupkan, tidak ada manfaatnya. Katanya kenal Allah, tapi ternyata tidak merasakan dia seperti orang yang kenal Allah. Kemaksiatan masih banyak, pada kesyakiyu, maka itulah orang yang sengsara, celaka. Mayasna'ul abdu bi'azzil Ma yasna'ul 'abdu bi'izzil Maka tidaklah seseorang hamba bisa memanfaatkan bi'izzil hina. Tidaklah seorang hamba itu bisa melakukan berbuat bi'izzil hina dengan kemuliaannya kekayaan. Jadi kemuliaan karena kekayaan yang sifatnya duniawi tidak bisa banyak berbuat kebaikan seseorang hamba dengan itu semuanya akan tapi wal izzu jadi dengan kemuliaan tidak dibangun dengan kekayaan tersebut apa wal izzu kullul izzi akan tapi kemuliaan yang hakikat kemuliaan adalah lil muttaqi bagi orang yang bertakwa. Ma'adarra ta'ati tidak akan berbahaya kepada orang yang mempunyai ketaatan kepada Allah mana lahu apa ia dapatkan fi taatillahi di dalam ketaatan kepada Allah wa madza laki dan apa yang ia temui di dalam menjalankan ketakwaan ketaka kata apa uh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mananya daripada syair ini apa hakikat kemuliaan adalah dengan ketakwaan Hakikat kemuliaan adalah dengan ketakwaan, bukan dengan selain itu. Harta yang melimpah tidak ada ketakwaan, tidak ada gunanya. Wa kataba ba'dhum 'ala ba'dil kubur. Sebagian lagi ada yang menuliskan ala ba'dil kubur kepada sebagian kuburan ditulis laisa zadun siwat tuqa. Tidak ada bekal kecuali ketakwaan. Fakhudhi minhu. Audai. Eh, sadar enggak di kuburan? Nggak ada bekal engkau masuk kubur ini kecuali dengan ketakwaan. Faham atau tidak? Kalau sudah faham terserah ini mau ambil atau tidak ambil. Yang mau mengambil selamat, yang tidak mengambil tidak selamat. Tumma ta'ammal kata Imam Ghazali. Kemudian renungilah aslan wahidan, satu pokok satu. Coba renungi satu hal yang amat penting, aslan wahidan. Wa huwa yaitu annahu sesungguhnya hab Anggap saja. Hab anggap saja annaka sesungguhnya engkau qad ta'ibta telah capek. Jami'a umrika sepanjang umurmu. Bil ibadati di dalam ibadah. Wajahatta dan engkau telah bersungguh-sungguh. Wakabatta dan engkau telah berusaha terus. Mukabata ini berusaha dengan susah payah. Hatta hasalalaka matamannaita hatta hasolalaka sehingga engkau mendapatkan naisa apa yang engkau angan-angankan coba kau fahami anggap saja engkau melakukan amal ibadah sepanjang umurmu padahal tidak anggap saja engkau bisa melakukan ibadah sepanjang umurmu puasa enggak pernah putus Salat malam tuh Masya Allah. Salat malamnya, uh. yang lainnya lu ibadah-ibadah yang lainnya luar biasa. Ujung-ujungnya apa sih? Kata Imam Ghazali. Alaysa sya'nu kulluhu. Bukankah ujungnya nanti? Alaysa sya'nu bukankah urusannya kulluhu semuanya itu tercurah kepada fil qabul diterima atau tidak diterima oleh Allah. Kan itu intinya di situ. Amalmu sebanyak apapun kalau tidak diterima, nol kayak tidak punya amal. Maka untuk sampai kepada kubul ini loh yang harus kau pahami bagaimana agar kita bisa sampai kepada kubul diterimanya amal. Walakot alim dan kau sudah tahu, padahal tidak tahu. Tidak semuanya tahu, ya Imam Ghazali tidak banyak tahu <laughs> nih. Imam Ghazali itu khusnudon kepada muridnya nih. Kamu sudah tahu, wakot alim dan kau sudah kenal, sudah tahu. Annallaha ta'ala yakul Allah berfirman, Innama hanyalah Allah yataqabbalu akan menerima minal muttaqin dari orang yang bertakwa. Faraja al-amru kulluh. Ternyata semua yang kita bicarakan dari amal baik ini semua adalah ujung-ujungnya ketakwaan dan ketakwaan uh, ujung-ujungnya adalah diterima atau tidaknya diterima. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan ternyata yang kita inginkan hanya diterima oleh Allah dan diterimanya amal dan tidaknya itu tergantung kepada ketakwaan. Kalau orang bertakwa diterima. Wadalika oleh sebab itu. Ruwiya diriwayatkan an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat beliau berkata, "Ma'ajaba Rasulullah." Tidak ada yang mengherankan. Tidak ada yang mengagumkan Rasulullah alaihi salatu wasallam wa ala alihi washabbihi wasallam syai'in dengan sesuatu minat dunia dari dunia wala bahwa ahadun dan tidak ada yang menjadikan kagum Nabi Muhammad seseorang pun illa zu zutuqa idza zutuqa atau zutuqa Maksudnya apa? Nabi Muhammad tidak pernah terkagum dengan dunia. Dan tidak pernah terkagum kepada manusia siapapun kecuali dunia yang dimiliki oleh manusia yang bertakwa. Jadi mengagumkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena orang tersebut punya ketakwaan, punya kekayaan tapi dia adalah orang yang bertakwa mengagumkan Nabi. Pejabat bertakwa mengagumkan Nabi. Siapapun bertakwa itu mengagumkan Nabi Shallallahu Alaihi wasallam. Sampai di sini saja. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Tunggu sampai Imam Ghazali menjelaskan kayak apa ketakwaan yang sesungguhnya itu. Nanti banyak definisi ulama. Semakin nanti semakin banyak definisi yang dihadirkan. Maksudnya biar kita mengambil ini itu ini itu sampai kita benar-benar sampai kepada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukuran kasir kami ucapkan kepada guru kita semua Bu Yahya atas pembacaan kitab Minhajul Abidinya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan dapat menghantarkan kita semakin menjadi orang yang bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya. Selanjutnya, marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya. Kami persilakan dua penanya dari bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Mukarram Biayahya kami hormati dan kami cintai dan sayangi. Maaf sebelumnya mungkin pertanyaannya di luar tema pembahasan kitab Imam al Jali Mungkin menyinggung mengenai hadis yang pernah disampaikan Buya di Masjid At-Taqwa mengenai diharamkannya gambar patung itu seperti contohnya apabila kami memajang satu gambar orang-orang soleh, Bu ya. Seperti Pak Wali Songo, sahabat para nabi dan saya Abdul Qadir Jalani dengan tujuan mengenang jasa-jasa beliau dan mengambil suri dan dari beliau-beliau bagaimana hukumnya Bu ya karena ada ulama yang mengatakan mengharamkan gitu gambar tersebut dan ada yang ulama yang memperbolehkannya ada satu lagi bu ya dua uh, yang kedua bagaimana cara menyikapi kami sebagai sebagai imam uh, keluarga untuk menjaga akidah anak turun kami dan keluarga kami bahwa pada zaman ini banyak pemahaman-pemahaman ada kelompok aliran yang mengatakan bahwa amalan-amalan orang ahlus sunnah wal jamaah contohnya NU gitu itu bid'ah gitu menyesatkan dan tidak mempunyai dalil. Contohnya ya banyak ya. Kami ambil salah satu contoh bahwa di dalam salawat nari itu syirik akbar gitu. Bagaimana cara mengantisipasi supaya akidah keturunan anak keturunan kami dan keluarga kami di sekitarnya untuk tetap teguh pada prinsip orang ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin itu aja Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, kami persilakan satu penanya kembali dari Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, oh saya mau nanya nih. Di dalam sifat wajib Allah kan ada namanya muhalafatul hawadisi yang artinya kan berbeda dengan makhluknya. Tentunya berbeda dengan segi bentuknya, maupun dari sifatnya baik ya kayak kita semua gini memerlukan bantuan lah ya nah tidak tetapi kan yang saya mau tanyakan di sini kenapa Allah menciptakan para malaikat kok dikasih mandat ada yang mandat dikasih tugas dikasih tugas ada yang ada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu ada malaikat Rokib Atid mencatat amal baik buruk terusan dan selainnya dan bagainya itu Gimana maksudnya Bu ya? Katanya itu mempunyai sifat muhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Tentunya kan berbeda dengan manusia. Manusia kan memerlukan bantuan. Kalau Allah kan tidak. Itu kenapa itu the business? Satu lagi bu ya kenapa di dalam surat Ar-Rahman itu seringkali diulang-ulang ulang kalimat Fabi ayya ala irabbikum matukadziban. Itu saja yang mungkin saya tanyakan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik dari Ibu-Ibu Bismillahirrahmanirrahim Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maafkan Bu ya Kemarin saya bertemu dengan kerabat ya yang menanyakan bagaimana kabar saya, saya kerja di mana. Karena kebetulan saya S1 ya Bu Yaya. Ya. Saya bilang saya wira usaha, wira swasta. Loh, kenapa enggak PNS saja? Sekarang kan gampang, PNS tinggal bayar sekian juta. Sekarang kan ada fikih kontemporer yang menghalalkan mengenai e, bahasanya nyogok ya. Benarkah seperti itu ya? Terus e, kan sekarang juga banyak e, istilahnya calo-calo yang menawarkan istilahnya pekerjaan dengan biaya sekian e, kamu bisa masuk pekerjaan ini ini ini gitu kan nah itu pertanyaan satu yang kedua e, saya ingin bertanya e, apakah hukumnya yaitu menguburkan seseorang ditumpuk gitu ada kuburan kemudian ada meninggal ditumpuk ditumpuk ditumpuk apakah itu mengganggu kehormatan dari mayit yang yang mendahului gitu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya mau menanyakan mengenai amalan bulan Muharram ya Kebetulan tanggal 15 November nanti itu kan sudah satu Muharram. Nah, itu adakah amalan khusus untuk bulan Muharram Mohon penjelasannya. Terima kasih. Semoga membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Pertama mas kabar itu sudah kami bahas panjang lebar barangkali yang bertanya tidak sempat mengikuti semuanya atau bagaimana kita akan membedakan antara patung dengan potret dengan lukisan kan sudah jelas yang ditanyakan adalah apa patung yang pertama itu jadi yang ada ada lima lima bagian yang pertama adalah yang haram mutlak yaitu patung bentuk yang mujassad surah mujassadah gambar yang ada bentuknya, baik itu dari roti atau dari kain ataupun dari yang lainnya. Tidak harus dari batu. Itulah nanti yang uh, diperintahkan yang menciptakannya untuk meniupkannya dalam hadis Bukhari sudah kita sebutkan kemarin lima hadis hadis dari Masruk ada lima hadis berkenaan tentang itu ternyata itu cerita adalah tentang patung patung yang mutlak mutlak haram adalah patung Kemudian yang mutlak halal gambar selain daripada hal yang bernyawa. Pepohonan gunung itu mutlak halal. Yang ketiga, ini barangkali luput dari cermatan Anda. Nah, memang dalam belajar itu memang ada sesaat kita masuk, sesaat yang tinggalan dan sebagainya. Makanya kami himbu hal-hal pelik itu catat dalam belajar itu supaya nanti karena yang kami sampaikan kemarin itu kami himbo bisa menjadikan pegangan sekaligus nanti untuk menjelaskan kepada umat. Adapun masalah gambar itu ulama berbeda pendapat. Gambar maksudnya bukan patung loh ya. Jadi lukisan-lukisan yang dibuat selain fotografi, fotografi urusan yang keempat itu. Yang ketiga adalah gambar yang dibuat oleh seorang manusia namanya lukisan atau yang lainnya yang bukan berbentuk, maka hal itu kebanyakan ulama mengatakan haram. Tapi sebagian lagi mengatakan karena juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam riwayat tersebut sang perawi mengatakan illa rakman fi thobin kecuali raqam goresan yang ada di baju dalam bentuk gambar itu yang tidak menjadi dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disimpulkan bahwa urusan lukisan tersebut ulama berbeda pendapat menjadi dua. Kebanyakan mengatakan haram. Apa itu? Lukisan bentuk binatang orang yang bernyawa. Lukisan sesuatu yang bernyawa dengan gambar yang utuh. Kalau gambarnya dipotong separuh badan tidak ada masalah. Atau kepalanya dipotong tidak ada masalah. Jadi kalau itu mutlak jadi halal lukisan tentang binatang, lukisan tentang manusia yang tidak sempurna, maka itu apa? Itu juga mutlak masuk babak halal. Yang utuh, yang sempurna maksudnya, gambar lukisan binatang utuh, lukisan manusia utuh, maka itulah yang ulama berbeda pendapat yaitu sebagian mengatakan haram maka hindarilah dari lukisan-lukisan binatang yang bernyawa, binatang yang sempurna. Tapi sebagian lagi mengatakan boleh. Artinya jika ternyata kita melihat orang yang mempunyai hal tersebut, tidak perlu berkeras-keras. Karena apa? Pun ada pendapat yang mengatakan bahasanya itu adalah tidak haram. Kemudian yang keempat adalah fotografi. Ya. Fotografi itu yang keempat. Kalau fotografi itu adalah uh, bukan membuat sesuatu yang mengada-ngada. Sebab yang diharamkan itu karena membuat sesuatu yang mengada-ngada sehingga nanti ahyu ma Hidupkan apa yang telah kau ciptakan atau masonaktum. Yang dibuat kreasinya seseorang lukisan itu. Tetapi kalau fotografi seorang hamba tidak membuat sesuatu yang baru. Tidak beda dengan cermin. Artinya apa? Kamera membidik satu fokus, kemudian disimpan di dalamnya. Jadi pantulan gambar tersebut, pantulannya tersebut tersimpan di situ kemudian dibuat dikeluarkan dalam bentuk cetakan. Kalau ini adalah bukan pembagian tersebut. Dalam mukadimah kita jelaskan bahasanya. Jangan serta-merta mengatakan surah. Nabi Muhammad la'anallahu al-musawwirin. Allah mengutuk orang-orang yang menggambar. Jangan langsung dipukul rata kepada semua bentuk orang yang menggambar. Tukang potret penggambar. Apakah itu terkutuk? Di dalam hal ini kita harus kembali dalam bab usul fikih yang disebut dengan tahqiqul manat. Tahqiqul manat jadi adalah mengecek kembali apa sih kira-kira yang dimaksud dengan surah gambar pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang jelas-jelas ada pada zaman Nabi tidak boleh orang bertentangan. Dan yang dimaksud surah pada zaman Nabi yang mutlak benar adalah surah. Waktu itu ceritanya adalah Ceritanya adalah waktu Basruk masuk rumahnya Yasar ibn Numairah, ibn Numair. Masruk tuh masuk ke situ, di situ digantungkan Faro'a fi baitihi melihat di rumahnya uh, Yasar ibn Numair itu apa? Gambar tamasil atau patung-patung. Dalam riwayat patungnya Siti Maryam. Jadi patung bukan gambar. Tamasil, timsal. Timsal patung. Kemudian setelah itu ia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW "Inna ashaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun." Paling pedihnya siksa di akhirat nanti adalah al-musawwirun. Maka jelas yang namanya patung tidak boleh ditawar keharumannya. Ada pengecualian nanti dari hadis sahih riwayat Siti Aisyah mainannya anak kecil boneka-boneka buat anak kecil itu yang tidak di haramkan. Tapi kalau bapak-bapak beli boneka haram <laughs> atau apa beli boneka untuk dirinya sendiri, ibu-ibu beli boneka untuk diri sendiri adalah haram. Tapi kalau kita membelikan boneka untuk anak kecil itu tidak haram. Baik, itu riwayat banyak. Termasuk yang keempat berapa? Apa namanya? Foto. Yang ke, uh, eh, keempat fotografi. Maka fotografi itu adalah juga aslinya fotografi adalah tidak haram karena itu adalah bukan termasuk gambar yang disebut tadi hanya dalam fotografi nanti ada dua model. Fotografi wajar. Itu yang jelas halal. Tapi kalau fotografi sudah berubah menjadi fotografi yang menggugah syahwat, mohon maaf. Gambar yang nggak benar, gambar porno dan sebagainya haram. Aridi haramnya karena sesuatu itu membangkitkan syahwat dan itu satu kehinaan. Itu. Jadi fotografi kalau wajar itu adalah wajar hukumnya adalah boleh akan tapi kalau sudah gambar-gambar yang membangkitkan syahwat maka hukumnya adalah haram. Yang kelima tadi apa yang kami singgung tentang pengecualian daripada gambar boneka atau yaitu gambar-gambar apa patung yaitu batu sibian mainannya sobiyah atau anak kecil boneka-boneka yang buat mainan buat anak kecil itu yang diperkenankan itu yang kita bahas kemudian berarti bagaimana fotonya aulia para wali dan sebagainya anda sudah tahu bahasanya foto adalah ada hakikatnya fotografi bukan sesuatu yang yang dibuat buat. Maka hal itu tidak tidak ada masalah. Maka apalagi tujuannya adalah untuk agar kita kenal lebih jauh. Tidak ada yang mau menyembah itu semua. Dan juga masalah fotografi ada beberapa ulama India itu berkeras tentang fotografi, tapi kerasnya masuk akal. Dan kita hormati kekerasan mereka di dalam hal ini karena apa? Mereka itu untuk syadid untuk menghindarkan orang daripada memuja gambar-gambar. Karena apa? Memang kebiasaan masyarakat di sana yang belum masuk Islam, sesuai dengan agamanya orang India, mereka itu biasa membawa gambar dewa-dewi kemanapun mereka pergi. Sebab apa? Kalau mereka pergi ke negeri Islam, tidak mungkin membawa patung. Maka gambar, kita pernah ketemu dengan salah satu guru, guru komputer saat itu, dia adalah seorang yang masih agama mereka, agama dari India. Memang mereka tidak membawa patung, ternyata setelah masuk di kamarnya penuh dengan gambar dewa, dewa-dewi. Ya, maka dari itulah maka ulama India itu keras. Biarpun foto hukumnya ha, haram. Maka kita maklumi, biarpun fotografi menurut sebagian dari mereka adalah haram, kita hormati. Kenapa? Bukan haram zatnya itu, tapi haramnya masalah lain. Yaitu untuk sadid darai, menghindar orang daripada memuja-muji, memuja-muja yang namanya gambar-gambar. Baik, itu yang perlu kita hadirkan. Kemudian, masalah foto-foto para ulama terdahulu. Anda harus hormat. Banyak dusta. Zaman Wali Songo itu belum ada. Nggak ada yang tahu Wali Songo itu. Nggak tahu itu fotonya siapa yang dibagi-bagi itu. Imam Ghazali gambarnya botak dan sebagainya. Imam Ghazali itu adalah dilukis oleh seorang yang dia adalah bukan seorang muslim. Pelukis Imam Ghazali adalah seorang Yahudi. Dalam riwayat yang adalah seorang Yahudi, seorang Yahudi yang dia adalah juga penyair, barangkali tahu yang namanya Gibran Khalil Gibran Jubron Khalil Jubron dia adalah yang melukis macamnya lukisan buruk lihat yang kadang ditempel di rumahnya orang-orang halah rom itu melukis menempelkan gambar buruk itu merendahkan nabi naik kuda gambarnya perempuan cantik ini kan kurang ajar masih ingat dahulu Bu sekarang sudah banyak tidak ada itu adalah khayalannya dari seorang itu tadi Yahudi tadi dia melukis gambar ini termasuk Imam Ghazali kemudian ada lukisannya Imam Ali nggak ada itu semuanya Kang foto saja baru ditemukan abad ke-18. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, bagaimana lukisan-lukisan itu? Itu tidak pernah benar itu. Itu tidak benar lukisan Wali Songo. Kapan ada lukisan itu semuanya? Jadi Wali Songo hanya mirip pada ini. Hanya diambil orang ganteng itu. Tak taunya lukisan Wali Songo adalah gara-gara ada film Wali Songo fotonya nih. <laughs> fotonya fotonya bintang film Wali Songo itu yang disebar-sebar. Jadi kita harus cermat dalam hal yang semacam ini. Ada beberapa foto yang merupakan bualan atau buatan bukan bukan orang ahli iman. Adapun yang melukis Wali Songo kita tidak tahu. Dan apakah diperkenankan melukis itu? Melukis itu adalah bukan sesuatu yang dilarang kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ingat, kalau sudah bentuknya lukisan berarti masuk bab bukan fotografi tadi. Ingat, kalau lukisan babnya bukan fotografi tapi hayalan. Kalau hayalan itu dinisbatkan kepada ulama takut dusta. Imam Ghazali itu saking pinternya, itu pelukisnya digambarkan orang botak. Rambut gondrong begitu ya. Botak begitu, nggak pakai kopiah, nggak pakai imamah. Padahal Imam Ghazali paling rajin adalah menggunakan imamah. Mana imamahnya Imam Ghazali? Botak. Siapa yang melukis itu semua? Baik. Jadi kita harus cermat dalam hal-hal yang semacam itu. Baik, intinya kalau kita memajang fotonya seorang ulama adalah bukan sesuatu yang diharamkan, karena justru itu uh, karena jika ada manfaatnya misalnya untuk mengingatkan kepada jasa beliau agar kita semakin dekat kepada beliau, agar kita semakin mengerti tentang sejarah beliau, maka itu bukan sesuatu yang dilarang. Itu urusan foto. Barangkali ini sudah dijelaskan kemarin ya kalau hadir Mak. Maka yang Anda tanyakan bukan babnya Anda mencampur aduk antar patung dengan gambar. Anda tanya patung, ada gambar. Jadi insya Allah sangat jelas ada lima hal. Kalau belum lima, anda belum boleh ngomong ke tempat lain. Kalau sudah hafal lima ini, baru sah. Baru Ustadznya pun cerita, ada lima model. Kalau belum paham lima model, nanti rancuh. Karena ini lima model itu sesuai dengan tahkikul manat tadi. Apa sih yang dimaksud pada Rasul? Mutlak, boleh. Mutlak haram, khilaf, khilaf, khilaf. Selesai. Ini saja. Baik, kemudian masalah apa? Eh, <laughs> amalan-amalan uh, amalan -amalan orang Nahdlatul Ulama adalah pada bid'ah, subhanallah bicaralah dengan baik orang kepada orang tersebut. Karena kebanyakan dari mereka itu adalah memang tidak tidak mengerti karena kebodohan. Lah kalau mereka pernah mengaku belajar, ilmu itu didiskusikan. Dan sungguh kita tidak pernah menemukan sang pendusta melebihi dari orang tersebut. Yang suka mengkafirkan, membid'ahkan orang lain. Diajak ngomong nggak mau. Semuanya memfitnah dibalik dibalik di balik keterang-terang, dibalik di layar, di belakang sana memfitnah membuat yang semacam itu. Dan kadang-kadang mengkafirkan karena kebodohannya. Coba saja. Dan saya juga bukan Anda. Saya pernah membaca satu buku bahasanya. Sholat Nadia adalah sholawat syirik. Subhanallah. Kalau seandainya mereka duduk akan kita jelaskan. Atau kita perlu tanya, dari mana kesyirikannya? Anda faham bahasa Arab atau tidak? Sholat Nadia itu gimana sih? Ada hafal? Allahumma sholli. Sholatan. Kamilan. Wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil alladhi tanhallu bihil uqad. Baik. Tanhallu bihil uqad. Mohon maaf kepada Anda yang sering membitahkan orang lain. Coba Anda belajar lagi. Apa makna tanhallu bihil uqadu? Kesirikannya di mana? Anda menuduh orang syirik besar wahai orang-orang ahli fitnah. Menuduh orang syirik besar tanhallu akan terurai bihi sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Bihi sebab Nabi. Karena dengan Nabi apakah lupa bahwasanya dengan Nabi Muhammad diselesaikan banyak masalah. Coba suruh dengar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh disuruh oleh Allah untuk ngapain? Bersolawat. Lihat, apa sih faedah daripada solawat? Anda dengar atau tidak? Ada Rasulullah pernah bersabda, coba ini suruh dengar dia itu. Permasalahan mereka tidak mau dengar, dikit-dikit memfitahkan, mengkafirkan orang lain dengan hawa nafsunya. Apakah tidak pernah mendengar hadis Nabi yang sahih sahih sahih? Man salla alaiya marratan sallallahu alaihi biha ashron. Kalau ada orang bersolawat kepada Nabi sekali, Allah bersolawat berapa kali? Sepuluh kali. Lalu selawat Allah itu apa sih? Walladhi yusalli alaikum wa malaikatu. Allah yang bersalawat mu, hai hamba-hamba Allah. Untuk apa? Liyukhrijakum minadzulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju terang. Daripada kesusahan menuju ke kegembiraan. Daripada kesibukan apa? Daripada ruwetnya rizki menjadi terang. Menjadi apa? Menjadi lapang. Loh, gara-gara siapa? Coba kembalikan kepada siapa? An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kekafirannya? bihi dan makna ba itu sendiri kan banyak dalam bahasa Arab. Kenapa? Kenapa harus kita bawa kepada kekafiran? Mohon maaf ini. Atau dia tidak mengerti bahasa Arab. Bagaimana mufti Saudi gak ngerti bahasa Arab? Hah? Mufti Saudi gak ngerti bahasa Arab. halu bil ungkot. wa farid bihil urab. wa tuqta bihil khaid wa yustasqal ghamam. Yustasqa akan diturunkan al-ghamamu mendung maksudnya hujan bihi dengan Nabi Muhammad yustasko akan diturunkan hujan bihi dengan Nabi Muhammad maksudnya sebab Nabi Muhammad syirik juga itu kalau syirik buang itu kitab Imam Bukhari sebab kata Abu yustasko biwajhihi itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab salatul istisqa ada syair yang dinukil oleh Imam Bukhari rahimahullah taala berbunyi wa yustasqa biwajhihi nas yang langsung dari itu Bermasalahnya adalah orang itu kalau sudah busuk hatinya lihat melihat orang apapun tetap jelek. Mohon maaf. Lihat Mungkin Anda yang mendengar ini, dimanapun Anda berada, yang Anda ikut manhat yang suka mengkafirkan orang lain. Yuk kita bicara. Yang baik. Jangan khawatir. Kalau dengan kami saya tidak punya tidak tidak punya bodikat. Diam-diam saja calling nanti masuk kamar dengan saya, nanti beberapa orang dengan saksi, di disyuting selesai atau apa. Atau Anda pengen minta kejelasan. Tapi jangan jangan main fitnah sana sini. Takut nanti diajak dialog, nanti takut ketidak takut terjadi kebrutalan dari jamaah buya dan sebagainya. Enggak ada jamaah enggak brutal. Wah macam-macam kita di Jakarta di sini kita bicara. Coba ayo dibicarakan yang baik. Mana yang kau katakan kafir? Akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Kurang jelas saya demikian ini, masya Allah. Dikatakan kafir, kafir, kafir, kafir. Mereka macam-macam. Mulai dari mengatakan, membuat solawat Nabi nggak boleh haram katanya. Ini sholawat nariada, sholawat buatan manusia. Buatan-buatan selain Nabi. Itu bid'ah dari sini. Dari situ pun akan kita jelaskan ada yang mereka mengatakan jadi caranya mengeluarkan kita dari Islam tuh macam-macam. Pertama apa? Membaca solawat kepada tidak boleh. Membuat solawat Nabi nggak boleh. Solawat itu hanya salawat ya Allahumma salli ala Muhammad dan kama salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum masjid itu tok. Siapa yang mengatakan membuat selawat Nabi adalah haram? Tunjukkan ulama besar yang mengatakan membuat selawat kepada Nabi haram. Membuat selawat kepada Nabi asalkan maknanya benar adalah boleh. Dan tidak ada larangan. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad memerintahkan termasuk menyebutkan al-bakhil Orang pelit itu adalah man idza dzukirtu indahu wa lam alayya. Orang yang menyebut orang yang mendengar namaku disebut kok nggak bersolawat? Ibu ini orang pelit kayaknya ya dengan Nabi Muhammad nggak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pelit banget ini. Kalau dengar Nabi Muhammad selawat tuh oh, ya. Eh. Bapak-bapak, biar tidak pelit. Orang pelit adalah orang yang jika disebut namaku dia tidak bersolawat. Coba orang yang mengatakan bid'ah itu sebut nama Nabi Muhammad di hadapannya. Kita bersama Nabi Muhammad langsung Allahumma sholli ala kama sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin. Rata-rata mereka ngomong apa? Sallallahu alaihi wasallam. Apa ada pendidikan dari Nabi bersalawat sallallahu alaihi wasallam? Imam Bukhari waktu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat, tidak di Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah semuanya tidak ada yang mengatakan Rasulullah membuat salawat sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa dibaca oleh para muhaddisin? Mereka ahli bid'ah. Buang saja itu kitab hadis. Para muhaddisin mengatakan sallallahu alaihi wasallam dari diri mereka sendiri. Dan itu buatan mereka sendiri. Dan gak ada yang mengatakan haram. Gak ada yang mengatakan bid'ah. Ini orang kemarin sore itu. Mengatakan haram. Ini adalah permasalahan masalah ilmiah wahai kaum muslimin. Didengar di mana-mana di media. Ini dah. Jadi permasalahan mereka adalah permasalahan mereka tidak mau belajar. Dan memang orang itu adalah adu mayajhaluhu. Orang itu akan menjadi musuh sesuatu yang ia tidak tahu. Jadi kalau orang tidak tahu begitu, oh salah semua. Akan kita jelaskan salawat nariyah, tibbil kulub kita jelaskan nanti. Kurang jelas apa tadi? Sudah kayak begitu masih nggak nyambung misalnya. Kita tidak mengatakan Allah Nabi Muhammad adalah Tuhan, tidak. Bahkan kalau kita menamakan aku mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad, siapa yang mengatakan salah? Nabi Muhammad memberikan petunjuk. Hei, salah. Yang memberikan petunjuk hanya Allah. Inna kalan tahdiman ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberi petunjuk wahai Muhammad. Nabi Muhammad tidak boleh kita sebut orang yang memberi petunjuk. Katanya begitu, keras ini. Tak tanya waktu diingatkan apa? Coba wahai orang bodoh, eh orang pinter, nggak enak ngomong bodoh ya. Coba dengar wahai orang pinter, firman Allah, "Innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi sungguh akan berikan petunjuk ila siratim mustaqim." Loh, Nabi Muhammad berikan petunjuk, Allah yang nyebut. Sudah telanjur meng mengatakan nggak boleh. Tak taunya ada ayatnya. Memang orang suka lupa ini. Ya Allah, jadi kalau bodoh jangan ditampak-tampakin lah. Malu, belajar lagi lah. Jadi tidak ada manusia paling bodoh kecuali kelompok yang suka membid'ahkan. Karena apa? Dia tidak mau belajar dari orang lain, pakai buku primbon, buku yang dibagi-bagi waktu haji itu, hati-hati yang naik haji jangan bawa baik-baik. Buku yang dibagi-bagi warnanya cetakannya berwarna, lihat dikit-dikit kafir, oh masuk neraka. Allah. Mana belajar dari orang lain? Belajar ilmu luas. Diskusikan dengan yang baik. Kita itu hanya pengen bahasanya, yuk kita. Kalau orang berbeda, berbeda. Tapi kalau derajat sampai begitu, mengkafirkan, bid'ahkan dengan semudah mudahnya. Itu adalah sesuatu pelanggaran di dalam masalah-masalah syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih banyak pembahasan kayak begitu. Beri contoh sebanyak-banyaknya akan kita jelaskan. Memang ada amalan-amalan yang salah tentu yang namanya manusia. Orang NU ada amalan yang salah. Banyak tentunya ada. Tentunya yang salah. Seperti halnya buku-buku fikih sendiri kan khilaf di antara ulama. Ada dikatakan salah menurut ini, salah menurut itu, salah menurut ini, salah menurut itu. Akan tapi lihat, kalau sampai tiba-tiba langsung hal-hal semacam ini. Bid'ah, masuk neraka, syirik. Sholat nawriyah, syirik. Allah. Dari mana segi kesirikannya? Hei, ya pinter. Sebab saya ngomong bahlul dimarahi sama orang. Jangan ngomong bahlul lah, yang gak enak lah. Padahal paling tepat ya bahlul. <laughs> Cuman ya pinter begitu gak enak bener dong ya membuat satu kesalahan besar. Wong bahasa Arab saja gak ngerti mau dibilang pinter bahasa Arab tanhalu bihil ukhadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rahaibu wa yustasqal ghamamu biwajhil karim biwajh dalam hadis Nabi wa yustasqa biwajhihi persis nas lafadznya dalam kitab Sahih Bukhari ayo mau apa Bukhari dibuang saja buat hadis sendiri sana memang dari kawal rencananya jadi nabi dia Nabi Muhammad tidak beda dengan kita manusia biasa. Manu, Nabi Muhammad manusia biasa. Maksudnya apa? Tidak beda dengan kita. Yo, maksudnya apa? Saya kayak Nabi. Pengen jadi Nabi sebetulnya dia. Mula-mula Nabi diturunkan dulu derajatnya. Pengen dia jadi Nabi. Sehingga paling benar. Pengen jadi Nabi. Manusia biasa. Nabi Muhammad tidak beda dengan kita. Jangan diagung-agungkan. Maksudnya gimana? Asa, Biasa sama dengan saya. Nabi sama dengan ente atau ente sama dengan Nabi? Ya sama saya dengan Nabi. Ya sudah jadi Nabi ente. selesai itu. Seolah-olah mujtahid. Ulama semuanya salah. Yang benar dia. Dan dia dok yang nggak bisa salah. Sehingga sampai begitu bahayanya mengumpulkan ini hadis sahih, ini hadis doif. Soalnya hadis doif itu nggak ada perbedaan ulama. Jadi hadis doif harus dibuang. Padahal hadis yang dikatakan doif, ulama hadis yang lainnya mengatakan sahih. Ulama dahulu tidak pernah membuat begitu. Imam Ghazali mengatakan ini adalah hadis sahih. Yang doif tidak disebut oleh Imam Ghazali, oleh eh, Imam Bukhari. Kenapa? Sebab barangkali yang saya anggap doif menurut orang lain sahih. Imam Ghazali, Imam Bukhari punya kitab apa? Sahihul Bukhari. Gak pernah kitab doiful Bukhari. Gak ada. Hebat Imam Bukhari. Imam Bukhari mengumpulkan hadis sahih-sahih saja menurut Imam Bukhari. Hadis yang lain di mana Imam Bukhari Sebab yang kau bukukan hanya sekelumit 5% daripada yang kau hafal Imam Bukhari. Mana yang lainnya? Yang lainnya menurut saya memang tidak sah, sahih. Tapi mungkin menurut orang lain adalah sahih. Maka Imam Ghazali tidak pernah mengumpulkan buku kitab hadis-hadis do'if. Tidak ada. Sekarang ada orang akhir zaman punya kitab berjilid-jilid. Kitab hadis-hadis sahih. Ini hadis-hadis do'if. Dari mana ini? Lihat, Imam Muslim hanya mengumpulkan hadis-hadis sah sahih. Yang doif di mana Imam Muslim? Yang doif aku tinggalkan. Terus tidak saya bukukan. Maksudnya bagaimana? Mungkin orang lain menganggap itu sahih. Jadi enak lah ini. Ada orang akhir zaman lah. Ini loh. Orang yang suka membedahkan berpegang kepada seorang. Bukan muhadis. Wong dia nggak hafal sanad hadis. Dia nggak punya nggak hafal sanad hadis. Hanya itu saja melalui al-ustad komputer. Taktik, taktik, taktik kaum muslimin ini. Langsung menjadi muhaddis. Bahkan sebagian pengikutnya mengatakan lebih besar dari Imam Bukhari. Ya salam. tapi besar dari Imam Bukhari. <laughs> Imam Ghazali, Imam Bukhari itu dites tentang keilmuannya, ilmu hadisnya itu bagaimana. Datang diacak itu rawi hadis itu. An fulan, an fulan, an Ahmad, an Ali misalnya. Diganti an Ibrahim, an Mu'ad. Diacak, suruh kembalikan. Bisa. Ente bisa apa? <laughs> ngaku ahli hadis dan sebagainya. Kemudian punya kumpulan hadis-hadis sahih, silsilah hadis-hadis sahih, silsilah hadis-hadis doaif Ajib. Yang membuat masalah ini silsilah. Kalau dia mengatakan silsilah hadis-hadis sahih, kita hargai. Tapi di saat dia mengatakan silsilah hadis-hadis doaif pengikut yang berpegang yang dikatakan doif oleh orang ini harus doif. Padahal ulama hadis yang lainnya bisa saja mengatakan sahih. Tapi orang bijak yang doif dibiarkan begitu saja. Ada yang mengatakan, loh kalau memang do'if kan harus jelaskan. Oh mau do yang pasti harus. Tapi kalau do'if ternyata lihat. Dan kenyataannya, hadis yang dikatakan do'if oleh si hamba Allah yang kasihan ini. Ternyata dikatakan oleh ulama lain banyak ini. Baik ya. Ini adalah masalah-masalah semacam itu. Orang-orang aneh ya. Dia itu dengan kata. Yang kalem dengan dia. Nasihati karena banyak orang tertipu. Lah kalau dengan kalem tidak bisa Diapain? Cuman kita pengecut semuanya. Oh, satu masjid. Kita 50 orang usir, satu orang nggak bisa. Ngaku, oh, iman, jihad. Usir tuh orang. Eh, satu orang nggak bisa ngusir. Mosok jadi pejuang. Jenggotan keker begini. <laughs> Ini kasih, nggak berani. Mana? Eh, ini orang membawa masalah, problem ini. Dua orang saja bisa merusak masjid. Lah kok tidak dikeluarkan? Suruh keluar dia. Kalau tidak tobat kepada Allah. Karena dia adalah membuat masalah. Permasalahan kita adalah pengecut. Wah, Wah Buyano kejem banget. Ya, kalau tidak begitu kena mah. Tidak ada semangat ini. Sudah tahu ada orang begitu masih saja anaknya dinikahkan dengan dia. Bodoh. Enggak. Tidak <laughs> boleh di kampung ini kalau perlu seperti itu. Karena apa? Dia membuat kerusakan. Dia memfitnah. Bagaimana? Orang mengatakan kalau dia syirik musyrik itu apa akibatnya? Kalau seandainya ini negeri Islam, orang yang murtad, saya ahli Islam, kemudian saya melakukan kesyirikan. Apa sih akibat daripada melakukan kesyirikan? Penggal leher saya. Lu kejahatan apa yang membuat fitnah kayak gini? Kejahatan apa yang yang yang melebihi daripada ini? Membuat fitnah. Artinya orang-orang ini, ini, ini baca nariah kan? Ikut malu Rabu ya? Nariah. Hmm, syirik semuanya. Siapkan gantungan nanti. Ya, karena syirik begitu. Syirik di dalam Islam itu digantung, dibunuh, dipenggal lehernya. Baik, subhanallah, itu adalah problem mereka muslimin muslimat. Kita perlu membangun. Mereka ambil dengan kelembutan. Tapi kalau mereka masih diajak dialog nggak mau, diajak ngobrol nggak mau, kok masih menyebarkan fitnah-fitnahnya, kita harus melakukan tindakan yang keras demi kemaslahatan umat. Jadi membuat mereka jerak itu demi umat. Kalau Anda biarkan rusak, sak keluarga Anda pun bakal rusak. Wallahu alam. Kemudian yang lain, Masalah mukhalafah al-hawadis, jadi yang dibahas bukan masalah Allah menciptakan malaikat. Kalau Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah meminta bantuan kepada malaikat. Tidak sama sekali. Beda loh ya minta bantuan. Allah memberikan tugas. Jadi sederhana. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh para bapak mencari nafkah. Allah minta bantuan saya nih, mas, ya, anak-anak saya kasih nafkah, saya ngasih nafkah, Allah nggak bisa ngasih makan dong. Kenapa harus minta bantuan? Wahai para awalai umul, para wali wali para orang tua, carilah nafkah. Kalau tidak cari nafkah, kamu dosa. Apakah akan kita panggil bahwasanya Allah minta tolong pada saya, hei orang-orang kaya, santunilah fakir miskin tuh. Apa maknanya? Apakah kita lalu berkata, Kasihan fakir miskin, siapa lagi yang membantu kalau bukan kita? Kurang ajar pada Allah. Allah menciptakan orang fakir di kiri kananmu bukan karena Allah tidak mampu ngasih makan. Harus kamu pahami. Allah menciptakan orang fakir di kiri kananmu karena Allah ingin mengangkatmu yang kaya. Bukan karena Allah tidak mampu. Dan Allah menciptakan malaikat justru Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah maha kuasa. Malaikatnya Allah ada hebat <laughs> bisa begini, bisa begitu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukan karena Allah minta bantuan, jadi salah. Ini ini adalah tidak Allah tidak minta bantuan. Lah kalau menya, iya, yang menyamakan pemahaman kita. Jadi kok kayak sebuah manajemen ada presiden direkturnya, ada bawahannya, kau jaga pintu sana, kau kirim surat ke sana, kau ini. Kok kayak begitu? Lah ini yang salah kita yang menyamakan. Kita melemah, maka kita berikan bantuan mana manusia. Tapi Allah tidak, tanpa malaikat pun Allah bisa melakukannya. Yang menciptakan malaikat adalah Allah, tapi yang menciptakan pembantu Anda siapa? Bukan Anda, Allah. Jadi malaikat ciptaan Allah. Jangan disamakan. Kalau kita minta mencari pembantu, kita perlu bantuan. Tapi yang menciptakan pembantu siapa? Allah. Kita tidak menciptakan pembantu dari diri kita sendiri. Tapi ya Allah dengan malaikat, maka Allah yang menciptakannya. Maka kalau Allah yang menciptakan, tidak bisa disifati Allah butuh bantuan. Karena Allah yang menciptakan malaikat. Jadi jangan, ini pemahaman yang salah. Allah tidak butuh bantuan. Akan tapi Allah menciptakan malaikat dan selalu memberikan tugas kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diangkat derajatnya nanti di surga. Malaikat masuk surga. Dan mereka punya pangkat, malaikat Jibril paling tinggi pangkatnya terus ini. Kenapa? Sesuai dengan amal mereka. Jadi, kemudian makna mukhalafatul hadis yang perlu kita bahas nanti adalah uh, kalau masalah mukhalafatul hadis adalah begini. Hadis itu adalah makhluk, semua ciptaan. Jadi mulai dari gunung, bintang, semuanya. Maka apa yang kau ketahui dari dunia ini maka Allah tidak seperti itu. Jangan sampai ada lintasan-lintasan Allah seperti ini. Allah tidak masuk dalam benakmu yang kecil dan itu ciptaan Allah benakmu itu. Dalam akalmu ciptaan Allah. Renunganmu itu ciptaan Allah. Jadi jangan sampai Allah masuk di dalam otak kita. Allah begini. Memang kalau orang pernah nonton Ramayana, Bharatayuda, film-film Hindu dan sebagainya, kebayang habis Allah Tuhan ini atau nyembah dewa dewi. Orang baru masuk Islam dari agama yang berbeda, ada pengaruh-pengaruh yang demikian. Karena selama ini dibangun kepercayaannya bahwasanya Tuhan ciptanya adalah punya bentuk. Tapi Allah tidak semacam itu. Allah bukan jisim, Allah bukan arat. Allah adalah tidak seperti apapun yang kita ketahui dan pembahasan. Maka nanti ada kelompok-kelompok yang masuk dalam kesesatan dalam akidah mujassimah yang mengatakan Allah itu tidak sama dengan makhluknya, akan tapi diam-diam mereka membuat atau memahamkan kepada umat Allah itu dalam bentuk yang secara otomatis akan menyamakan dengan makhluknya. Misalnya Allah duduk di atas arus. Arus makhluk. Sementara mengatakan duduk di atas arus, bagaimana duduk? Semua orang tahu. Duduk Allah, sementara Allah tidak butuh tempat keyakinan kita. Maka di saat kita mengatakan Allah butuh tempat, menyamakan Allah dengan makhluk. Itu hakikat syirik. Allah tidak butuh tempat. Waktu Allah menciptakan arus dan Allah tidak butuh arus. Jadi makna mukhalafatul hawadithi adalah Jauhkan pemahamanmu dari mengatakan Allah seperti yang kau ketahui saat ini. Dari makhluk-makhluk ini. Allah tidak semacam itu. Ini pembahasan detail tentang makhluk. Tapi bukan masalah urusan malaikat. Dalam pembahasan akidah, yang dikatakan Allah mukhalafah lil hawadis bukan urusan malaikat akan tapi tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala yang beda dengan zatnya makhluk. Tapi masalah malaikat, mengutus nabi, kenapa harus ada ustadz, Memangnya Allah nggak ngasih hidayah langsung? Nah ini Kenapa kau tidak langsung kasih daya si fulan langsung hebat beribadah? Kenapa harus ada ustadz berceramah? Kasihan dong Allah nggak mampu. Nah, gitu. Nah, jadi bukan. Jadi Allah menciptakan ustadz kemudian ada orang bodoh karena Allah ingin mengangkat ustadz dengan orang bodoh tersebut ustadz yang ngajar. Allah ingin mengangkat seorang ah, bodoh ini dengan ustadz sehingga orang bodoh ini akan terangkat bersama ustadz. Setelah itu belajar terus itu bukan karena Allah butuh, bukan karena Allah tidak mampu untuk berikan hidayah. Baik. Kemudian masalah uh, fikih modern. Fikih modern, fikih kontemporer ya. Yang mengatakan nyogok. Sudah kalau fikih kontemporer itu banyak banyak bumbunya, campurannya itu. Campurannya kepentingan, campurannya ini. Sudah. Ini sudah bermasalah. Kayak ulama dahulu bodoh itu. Kalau nyogok itu mutlak haram. Nyogok mutlak haram. Cuman kita harus tahu definisi nyogok itu apa. Memang sekarang banyak fatwa-fatwa picisan itu, fatwa kepentingan. Fatwa-fatwa picisan itu fatwa karena kepentingan. Ya seperti fatwa yang sering kami sampaikan itu. Fatwa kepentingan karena pondok saya butuh uang maka saya fatwa pondok boleh terima zakat. Hanya berdasarkan perkataan sebagian kecil ulama. Itu pun tidak dijelaskan. Masoleh kepentingan umum boleh diambilkan dari zakat. Sampai kita berani memakan makan zakat ya orang fakir. Naudzubillah. Ini fatwa kepentingan. Fatwa kepentingan itu bermasalah. Kemudian masalah-masalah yang lainnya ini. Kalau sudah fatwa itu ada kepentingannya itu bermasalah. Nah, fatwa kontemporer itu boleh maksudnya apa? Kita perlu membahas sebuah permasalahan, kemudian kita cari hukumnya dari ulama-ulama terdahulu halal haramnya. Adapun masalah menjadi PNS, caranya dengan cara membayar, apakah itu bab nyogok atau tidak? Kalau ada orang mengatakan nyogok adalah tidak haram, itu sudah jelas salah dari awalnya. Namanya nyogok ada di Ar-rasi wal murtashifin nar Yang menyogok dan disogok di dalam neraka. Itu jelas. Akan tapi apa apa itu hakikat menyogok? Menyogok itu adalah orang yang membayar sesuatu yang bukan haknya. Kalau saya membayar sesuatu karena saya untuk mengambil hak saya bukan nyogok, bukan dosa di saya. Memang namanya nyogok tapi nyogok yang tidak dosa bagi saya. Contoh, saya punya motor disita oleh pihak-pihak tertentu. Dan saya tidak boleh mengambilnya kecuali saya membayar berapa? 500 ribu. Membayar 500 ribu nyogok. Saya membayar agar motor dikeluarkan. Padahal motor-motor saya. Maka jenis semacam itu nyogok yang boleh. Yang dosa di dia. Sebab motor-motor saya saya. Tapi kalau saya nyogok notaris untuk merubah sertifikat tanah adik saya, bukan hak saya. Saya membayar, maka itu nyogok yang sesungguhnya. Jadi nyogok itu, yang haram itu adalah mengambil haknya orang lain. Atau sesuatu yang Anda tidak punya hak. Dalam hal tersebut Anda bayar. Kemudian berubah menjadi hak Anda. Itu namanya nyogok. Lah PNS menjadi guru. Lah kalau Anda memang seorang sarjana, Anda layak jadi jadi guru. Artinya hak Anda untuk menjadi guru. Apalagi di saat kita melihat bahwasanya banyak guru gak karu-karuan. Sementara Anda ngerti ilmu agama dan sebagainya. Anda ingin membuat perubahan di sebuah sekolahan. Saya ingin jadi guru. Hanya saya tidak akan bisa diterima kecuali saya membayar. Jadi menyogoknya seseorang, tapi jangan dipotong fatwa ini. Ini kalimat ini, saya bukan fatwa. Uh, penjelasan dari para ulama ini. Jangan dipotong. Jadi kalau kita membayar, Anda adalah seorang sarjana yang layak mengajar dan Anda memang punya kepiawaian dalam mengajar, Anda mampu mengajar, kemudian Anda tidak akan bisa masuk kecuali dengan membayar. Maka bayaran Anda ini tidak bisa disebut sebagai nyogok yang haram. Karena apa? Anda ingin mengambil hak Anda agar saya bisa ngajar di tempat itu dan aku saya membuat perubahan. Maka saya membayar. Maka ini bukan jenis menyogok yang yang haram. Jadi bukan menyogok. Tapi apakah pekerjaan Anda ini mutlak halal? Oh tidak. Akan ini, haramnya Anda bukan karena membayar. Bukan karena menyogoknya. Sebab menyogok untuk mengambil hak Anda. Anda akan menjadikan melakukan apa? Pekerjaan Anda menjadi haram karena apa? Karena Anda membudayakan kejahatan di atasan itu loh. Di, di instansi tersebut. Gara-gara Anda membayar, membayar mereka rajin. So. Berantai itu nanti. Coba semuanya para calon PNS itu sepakat tidak membayar, tetap ada yang diterima tidak? Tetap ada yang diterima sebab jatah harus masuk pegawai negeri tahun ini berapa? Ini gara-gara yang bayar ini loh. Ini meracuni mereka itu. Jadi mereka jadi penjahat-penjahat gara-gara Anda yang membayar itu. Paham atau tidak? Jadi dosanya itu karena Anda membayar. Dia menjadi penjahat karena Anda membayar. Anda yang mengajari mereka jadi penjahat. Loh dosanya di sini. Maka nggak usah bayar-bayaran sudahlah. Sudah nggak usah jadi pegawai negeri PNS kalau harus membayar. Kalau ternyata ada yang diangkat jadi PNS karena tidak membayar, terimalah itu semuanya. Tapi kalau membayar tidak, karena Anda ingin Anda akan meramaikan budaya semacam itu. Itu nggak cukup itu nanti. Kalau Anda membayar mahal, mau jadi apa saja 70 juta. 60 juta. Bayar. Giliran kesempatan nanti. Uh, sampai anak sekolah pun masuk sekolah dicekik sekali bapaknya. Boleh masuk sekolah favorit bayar 5 juta. Duh. Belum apa-apa sudah ini, sudah mulai jadi kanibalnya kanibal multi kanibalnya. Jadi setelah saya digigit kan kanibal jadi kanibal lagi ya. Kanibal lagi. Saya saya kena, saya harus dapat dong. Ini ada dapat 70 juta ini lumayan nih ya. Ganti, ganti terus naudzubillah mata rantai syaitan nirrajim. Eh, ya. dah masuk neraka semuanya. Jadi jangan sampai sepotong. Tidak bisa itu disebut sebagai nyogok ya, tetapi membudayakan budaya semacam itu hukumnya juga dosa. Maka kami himbau kalau Anda harus jadi PNS, maka ketahuilah Anda jangan membayar. Kalau Anda harus membayar, maka ketahuilah Anda akan melakukan dosa menjadikan budaya mereka itu semakin marah. Tapi yang lain pada bayar. Biarkan yang pengen masuk raka, ya masuk raka jangan ikut-ikut. Masa ada orang salah malah ikut-ikut salah? Tapi saya sudah telanjur bagaimana? Tobat dong. Ngajinya yang sering, istighfar yang banyak, minta ampun kepada Allah. Gaji saya gimana? Ya agar halal kerja yang benar. Sudah masuknya bayar, Nyogok lah bahasanya. Eh, sering bolos. Ya kacau nih. Rangkep ini. Sudah serius. Jamnya yang benar. Halal setelah itu. Dosanya waktu pertama kali masuk saja. Wow, kalau butuh nggak apa-apa deh. Yang penting kan dosanya cuma waktu pertama kali masuk. Eh, muli, Gedenya dosamu karena ngentengin dosa. Biarpun yang pertama kali masuk kalau tidak diampuni Allah gimana yuk. Hati-hati. Jangan ngentengin sudah, nggak usah membayar-bayar kayak begitu tuh. Ini adalah bahaya sekali ya. Kadang orang mengentengin-ngentengin hal kayak semacam itu. Jadi ibu rumah tangga yang baik. Suami biar dikasih. Ah, jualan ini halal, bersih. Kalau nanti ada pendaftaran PNS, daftar lagi. Kalau terima, Alhamdulillah. Kalau enggak, Alhamdulillah. Saya bisa melanjutkan usaha di rumah sama anak-anak CPNS ngantor, anak sama pembantu, eh, belajar tinggi-tinggi S1 anaknya dikasih ke nama pembantu yang hanya tamatan TK. Kan tambah bodoh ini ya. Ini anakmu kau rawat wahai orang yang sarjana S1, S2, S3 ini. Masa pinter ilmunya tinggi, anaknya dikasihkan pem ketemu sama anaknya itu waktu tidur karena dia buru-buru wanita karir kerja dicium anaknya waktu tidur pulang anaknya sudah ngantuk mana kasih sayang pada orang anak nah ini seorang wanita yang laki kalau laki tentu harus bekerja keras ya bekerja keras untuk mendapatkan nafkah. Jadi PNS bukan sesuatu yang terlarang, tapi caranya harus benar. Wallah alam. Kemudian masalah uh, memang dibenarkan menggali kubur yang memang sudah perkirakan sudah tidak ada bentuk jasadnya diperkenankan untuk diganti dengan kubur yang yang lainnya. Ini adalah di tempat-tempat yang lain. Tentunya adalah dengan dugaan kuat bahwasanya di kubur tersebut sudah tidak ada tidak ada apa? Tidak ada jasadnya bentuknya khususnya di tempat-tempat yang memang di situ adalah uh, apa namanya tempat yang tidak banyak tanah untuk pengkuburan seperti yang terjadi di negeri-negeri Arab biasanya apa negeri-negeri yang sudah terbatas tidak semua orang bisa membuat kuburan maka saat itu digali lagi dan diisi kubur yang lainnya akan tapi sebagian ulama mengatakan bahwa dari keumuman keharamannya kita itu menginjak kubur dan sebagainya itu adalah di setiap kubur sehingga sampai digali pun tidak diperkenankan akan tapi dalam keadaan seperti itu tadi hampir semua ulama mengatakan boleh dalam keadaan kuburnya tidak banyak tidak luas sudah habis tanah wakaf untuk kuburan sudah sudah habis ternyata kita harus menggali kuburnya orang yang menggali kubur yang sudah pernah diisi oleh mayat tapi diperkirakan berapa tahun kalau sudah diperkirakan para ahlinya sudah tahu diperkirakan bahasanya ini akan hancur dan dibuka diisi dengan kuburan yang lain kalau di tempat yang sempit semacam ini adalah mutlak diperkenankan. Karena apa? Tidak mungkin orang yang hidup akan dikubur di tempatnya orang lain. Di tempat tanah yang bukan tanah wakaf untuk kuburan. Namanya gosop. Nah, akan tapi di saat tanah masih luas, memang ada perbedaan para ulama. Jika masih ada tempat yang masih kita bisa mengkubur tanpa harus menggali kubur yang lama, maka sebagian mengatakan jangan menggali kubur yang lama. Sebab masih ada kubur yang baru lagi kenapa harus menggali yang lama. Itulah Kemudian masalah menang, menginjak kubur, duduk di atas kubur, memang itu keharamannya luar biasa. Itu adalah haram, jangan anda menginjak di atas kuburnya. Kalau seandainya jeblos pas menginjak jenazah, itu yang diharamkan. Atau duduk di atasnya, kalau jeblos anda langsung duduk ke jenazahnya, itu yang diharamkan. Nah, baik. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian amalan di bulan Muharram itu banyak Insya Allah dalam minggu-minggu ini akan kita jelaskan. Yang jelas Muharram adalah salah satu bulan haram. Salah satu bulan haram hari-harinya adalah hari-hari mulia. Akan tapi nanti hari yang perlu Anda masalah Asyura, kemudian tanggal 10, kemudian tanggal 8 ini adalah adalah amal-amalan. Ada 9 apa 10 Muharram, 9 Muharram ya. Akan tapi yang harus kita ketahui bahwa keutamaan-keutamaan di bulan Muharram yang sering disebut-sebut 1 2 3 itu banyak riwayat-riwayat palsu. Cukuplah Al-Qur'an menyebutkan inna iddata syuhuri indallahi itna asyara syahrun. Bulan Allah itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Empat hal, empat bulan adalah bulan haram. Di antaranya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan haram yang dihimbau kita untuk memperbanyak amal ibadah di situ karena waktu malam insyaallah nanti akan kita bahas detail. Akan tapi riwayat-riwayat tentang keutamaan satu puasa satu Muharram begini, dua Muharram begini, bahkan tidak pernah ada riwayat menyantuni yatim piatu hanya di bulan Muharram tidak ada. Ini termasuk ini budaya yang kayaknya baik tapi sebetulnya menjadi tidak baik. Sebab apa? Anak yatim piatu itu butuh makan setiap hari bukan di bulan Muharram saja ya. <laughs> Kita santuni di bulan Muharram, selebihnya bagaimana? Ya, ini dan memang ah, akan tapi kenapa orang mengadakan di bulan Muharram? Ya mungkin karena tahun baru ya bersama tahun baru ini maka perlulah kita itu ingat kepada yatim piatu tapi selanjutnya harus kita lanjutkan dengan santunan-santunan nyantuninya hanya waktu Muharram saja itu pun sepuluh ribu dimakan sehari itu sama yatim piatu <laughs> sepuluh ribu lima puluh ribu ya perlu ini kita perhatikan tidak ada riwayat khusus tentang itu ya akan tapi menyantuni anak yatim kapan saja apalagi kemarin kita just melewati sepuluh hari Muharram eh, sepuluh hari Dzulhijjah Dzulhijjah sepuluh hari awal Dzulhijjah amal baik di situ tidak ada yang bisa menandinginya Mestinya di hari itu ya harus kita galakkan. Mulai dari kita nan masal dan sebagainya sebagainya. Cuman karena waktu itu orang sibuk untuk melakukan ibadah haji atau menyambut haji, melepas orang haji sehingga dialihkan kepada orang setelah pulang dari haji ini. Banyak duit barangkali <laughs> gitu ya. Mungkin setelah Muharram, dimasuk Muharram ini itu orang banyak dihimbau untuk menyantuni yatim piatu. Bagus, tetap bagus, tapi ingat yatim piatu butuhnya kebutuhannya tidak hanya di bulan Muharram saja jadi kebutuhannya adalah juga di bulan Muharram. Masih banyak amalan-amalan Muharram Allah kalau begitu diingatkan insya Allah mulai hari besok atau lusa dan seterusnya kita akan galakkan tentang Muharram. Puasa Muharram termasuk menghidupkan tahun baru Hijriah adalah kewajiban bagi kita untuk menentang tahun baru yang menjadi tradisinya orang kafir. Tahun baru Masehi. Jangan sampai kita ikut budaya tahun baru Masehi naudzubillah min dalik karena itu mengikuti cara budayanya Yahudi dan Nasrani maka kita perlu membudayakan bulan Muharram. Satu Muharram. Kemudian kita harus tahu bahasanya wajib bagi kita semua untuk tahu bulan Muharram, kelahiran anak kita karena sangkut pautnya hukum itu ada dengan Muharram. Cuma permasalahannya umat Islam tidak banyak tahu. Bahkan mungkin 90 berapa persen yang hadir ini kalau ditanya, "Ibu kelahiran tahun berapa?" Ayo, Bu. Eh, 16 Agustus 1965. Bilangnya gitu. No. Bulan haramnya kita perlu. Bulan Arabnya berapa ini? Nah, ini musibah nih. Masalah kita punya bulan sendiri yang itu diadakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bulannya umat Islam. Kita tidak tahu tapi bulannya orang. Di luar Islam kita sangat paham. Ini bermasalah. Baik. Nanti antara hibuan kita untuk itu. Kemudian. Ada yang meninggal. Ada yang sakit doa. Hah? Apa itu? Hah? Hah? Apa itu? Babi ayat ya ala Ah ya, sesuatu yang diulang di dalam Al-Quran itu menunjukkan begitu pentingnya hal tersebut atau karena banyaknya orang lalai dalam hal itu. Biasanya, kalau sesuatu yang diulang-ulang oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam atau Al-Quran itu mempunyai dua makna. Satu, begitu pentingnya hal tersebut. Atau banyak lalainya orang di dalam hal itu. Begitu pentingnya bersyukur atau banyaknya orang yang tidak bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Atas nikmat apa kau dustakan wahai jin dan manusia? Kenapa kau dustakan nikmat besar dari Allah ini? Artinya banyak orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diulang. Sebab rentetannya rentetan kemuliaan yang harusnya bersyukur tidak syukur, tersyukur tidak syukur. Jadi begitu pentingnya makna syukur. Yang kedua adalah karena banyak orang lain dalam urusan syukur. Itu Wallahu a'lam bisawab. Ini minta doa semoga yang meninggal dunia semoga diampuni oleh Allah. Yang sakit diberi kesembuhan. Al-Fatihah. Jangan lupa meningkatkan kualitas kita yang biasa ngaji di malam ahad istiqomahlah akan tapi yang kalau bisa ditambah lagi ahad pagi bisa hadir ya yang sudah bisa malam ahad kita harus setiap saat membuat peningkatan yang sudah menghadiri malam ahad yuk kita hadir di ahad pagi tambahlah nanti setelah ahad pagi rutin ditambah lagi sabtu pagi jadi dalam hidup kita terus tambah tambah tambah tambah sampai di akhir hayat kita nanti kita menjadi orang yang mempunyai amal baik banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Baik ini saja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah ya Allah berikan kepada kami ketakwaan ketakwaan yang sesungguhnya ya Allah takwa takwa takwa ya Allah ya Allah agar kami ya Allah dengan ketakwaan mudah untuk melakukan kebaikan dan agar kami bisa membenahi kebaikan yang sudah kami lakukan dan terimalah kebaikan kami ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Siapapun di antara kami yang malas melakukan kebaikan, malas melakukan solat-solat sunnah, Ya Allah. Bahkan ada mungkin yang malas melakukan solat yang fardu. Maka berikan kemudahan taufikmu, taufikmu, taufikmu, Ya Allah. Berikan kepadanya taufik kemudahan untuk melakukan kebaikan dan ya Allah yang sudah melakukan kebaikan yang biasa bangun malam yang biasa solat duha yang biasa membaca solawat yang biasa melakukan solat solat sunnah dan puasa sunnah ya Allah sempurnakan sempurnakan kebaikan tersebut ya Allah dan terimalah terimalah ya Allah dan semua yang telah melakukan kebaikan bersama dakwah kami yang berjuang dengan harta mereka, yang berjuang dengan pikiran mereka, yang berjuang dengan tenaga mereka. Kami mohon sempurnakan kebaikan mereka ini ya Allah dan terimalah kebaikan mereka. Jangan sampai ada orang yang berbuat baik bersama kami ini ya Allah tidak kau terima ya Allah. Jangan sampai ya Allah kebaikan mereka kau tolak ya Allah. Kami ingin kebaikan mereka adalah kebaikan yang mereka bisa mereka lihat kalau di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah berikan kepada kami kami segala kebaikan di rumah tangga kami, di masyarakat kami, ya Allah. Rumah tangga kami, rumah tangga kami. Berikan kecukupan dalam urusan rizki kami sehingga kami tidak perlu melakukan yang haram untuk mendapatkan rizki. ya Allah. Berikan kepada kami kecukupan dengan yang halal sehingga kami tidak perlu melakukan yang haram untuk mencukupi kebutuhan kami. Wahai dan yang Maha Mulia, muliakan rezeki keluarga kami dengan rizki yang halal. Wahai dan yang Maha Mulia, muliakan anak-anak kami dengan rizki yang halal. Wahai dan yang Maha Mulia, muliakan anak santri kami dengan rezeki rizki yang halal. Wahai dat yang mulia, muliakan orang yang bersama kami dengan rizki yang halal. Dan jika ada di antara mereka yang mempunyai kakak pekerjaan yang haram, rizki mereka yang belum halal. Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran, Ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran ya Allah dan gantilah dengan yang halal yang lebih banyak ya Allah yang menjadikan sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat. Yang belum menikah ya Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai yang kau muliakan yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah bencikan kepada kami segala kemaksiatan ya Allah jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan dan mukaddimah mukaddimahnya ya Allah jauhkan kami dari minuman keras jauhkan kami dari segala dosa ya Allah engkau lebih lebih tahu dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah yang masih sering kami lakukan ya Allah kami mohon bantuan darimu mudahkan kami meninggalkan dosa-dosa itu ya Allah dan ampuni kami ampuni kami ampuni kami ya Allah jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini ya Allah berikan kepada kami ya Allah kemudahan dalam segala urusan kami lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang penuh berkah yang menjadikan sebab kebahagiaan kami anak keturunan kami di dunia dan di akhirat ya Allah kami mohon yang sakit sembuhkan yang telah meninggal ampuni mereka ya Allah. Dan sampaikan pahala majlis ini kepada mereka ya Allah. Dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah husnul khatimah mati dalam keadaan iman dan kami mohon jika engkau hendak mencabut nyawa kami kelak cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud ya Allah dalam keadaan kami mengabdi kepadamu cabutlah nyawa kami dalam keadaan kau ridha pada kami berikan kepada kami istiqamah dan husnul khatimah ya Allah berikan kepada kami husnul khatimah mati dalam keadaan iman dan kami mohon ya Allah saat kau cabut nyawa kami kelak jadikanlah ya Allah jadikanlah ya Allah jadikanlah ucapan kami saat kau cabut nyawa kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wasallam walhamdulillahi alamin al-fatihah Makasih mohon maaf untuk selalu pilih taufik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat demikianlah tadi pengajian pada malam hari ini malam Ahad itu di Masjid Raya Mustaqim Muruploret.